الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن لا يغير ما حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية إخوة الإيمان حفظكم الله kajian tafsir akidah pada siang hari ini mengambil tema al-aqidah wal islah akidah dan reformasi urgensi tema ini yaitu Batal Iman Hafidhullah pertama al-islah atau reformasi merupakan tema Al-Quran. Tema yang sering diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan kata Al-Islam menggunakan masdar atau muslihun menggunakan isim fa'il atau al aslihu menggunakan kata kerja perintah Memberikan pemahaman pada kita bahwasanya reformasi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kondisi kita dan kondisi bangsa kita adalah amrul rabbani merupakan instruksi Allah yang hukumnya wajib. Perintah yang kedua yang ibadah Allah setiap nabi diutus oleh Allah tugasnya sama yaitu dalam rangka memperbaiki atau reformasi ya, umatnya, rakyatnya, negaranya. Sampai-sampai tidak ada tujuan lain, seolah-olah tidak ada tujuan lain dalam hidup ini, kecuali reformasi. Ini bisa kita lihat dari firman Allah yang berbunyi, In uridu illa islah Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan reformasi. Di dalam kemubalaghah redaksi ini disebut al-hasr yaitu ada in dan ada illa. Ya. Artinya para nabi, para rasul ketika diutus oleh Allah dengan sekian banyak tugas maka seluruh tugas itu pada dasarnya berpulang kepada apa yang disebut dengan al-islam atau reformasi. Organisasi yang ketiga dan yang terakhir ya Allah. Wasifuna al yang Realitas tentang realitas kaum muslimin seluruh dunia termasuk demi Allah Indonesia. Reformasi yang tadi dengar dari tahun 98 99 sampai sekarang sudah 10 tahun tetapi mana apa yang terjadi di negeri kita ini? Ini sudah karena tentu. Kita perlu merenung kembali melihat kurikulum kehidupan kita, khususnya Allah yang bernama Al-Quran. Sudahkah informasi dalam diri kita, keluarga kita, negara kita benar atau tidak? Kalau benar, sudah dalam ketentuan dirinya tidak seperti ini. Karena reformasi itu menurut Al-Quran sekali paling tidak ditandai dengan yang pertama. Ketika seseorang atau bangsa itu lemah, maka dia jadi kuat. Ketika seseorang atau bangsa itu moralnya rusak, maka ketika reformasi moralnya lebih baik. Ketika seseorang atau ketika sebuah jalan sebuah organisasi bercerai-berai, ketika ada reformasi tandanya dia kompak, solid, bersatu padu. Inilah tanda-tanda dari yang benar di dalam Al-Quran Al-Karim. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang lemah tidak mungkin menjadi kuat. Seseorang yang miskin tidak mungkin menjadi kaya. Seseorang yang akan rusak tidak mungkin jadi kaya. Kalau semuanya itu tidak melalui reformasi. Dan reformasi di sini adalah melalui akidah yang benar. Saudara sekalian kami nanti akan kita tunjukkan beberapa bukti-bukti di dalam kehidupan ini yang diabadikan oleh Al-Quran Al-Karim bahwa perubahan bahkan bukan sekedar reformasi tetapi revolusi itu benar-benar hanya hanya bisa didapatkan dari apa yang disebut dengan al-aqidah atau keimanan. Dan nanti akan kita tunjukkan bukti-bukti dalam kehidupan ya, yang telah diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kurang difahami oleh sekian banyak ahli pendidikan atau akar bagian dalam dunia tarbiyah dunia pendidikan, sebagian pakar mungkin bahkan sebagian besar para ahli pendidikan memahami bahwa sebuah perubahan itu ya, membutuhkan umur tertentu. Anak perubahan bisa melatih kebiasaan-kebiasaan tertentu kalau ukurannya sudah umur sekian. Sehingga mereka memiliki kurikulum pelajaran betul-betul seolah-olah harus disesuaikan dengan perkembangan umurnya. Nah, ini tidak semuanya salah ada benarnya, tetapi tidak mutlak. Berbeda dengan keimanan yang ibadah Allah. Berbeda dengan akidahnya. Dia tidak mengenal umur. Dia tidak mengenal umur. Siapapun yang benar-benar menerima akidah Islamiyah, Siapapun yang akan menerima keimanan secara benar, berapapun umurnya dia akan jadi yang terbaik. Oleh karena sejarah Islam yang kita Allah, yang masuk Islam, yang menerima keimanan, tidak semuanya satu. Ada yang di kalangan dewasa, seperti Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Ada yang di kalangan anak kecil, seperti Ali radhiyallahu anhu. Ada di kalangan perempuan seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ada di kalangan budak yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Ada orang yang dari luar negeri yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Ada orang dari luar negeri yang bernama Hanuman Al-Farisi yang bukan orang Arab. Ini memberikan pemahaman pada kita yang Allah hanya akidah yang benar yang bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa kamu yang dulunya lemah menjadi yang kuat, dari yang dulunya tangkal dalam jahiliyah menuju ke Islam yang sangat mulia. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang kita baca di dalam surat Al-A'raf surat nomor 13 Allah berfirman, "Inna Allah حتى يغيروا ما بأنفسهم Sesungguhnya Allah tidak terlalu ma-ma di kawin, apa saja. Ma itu dalam bahasa Arab disebut asmal mausulat. Isim mausul yang paling internal, paling internal. Jadi apa saja, kondisi apa saja di tengah-tengah tidak akan terjadi perubahan. Sehingga mereka sendiri mau merubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan akidah, garamannya memang dalam diri kita. Di dalam jiwa kita, hati kita. Perubahan seseorang di mana akhlaknya sekarang akan diperpuji, ibadahnya waktu-waktu di dalam sholat dan sebagainya, ungkapan yang jujur, mudah memaafkan dan sebagainya semuanya di dalam Al-Quran dimulai dari anak, dimulai dari jiwa, dimulai dari akidah. Makanya definisi akidah menurut ulama akidah ada tiga hal. Yang pertama adalah qaulul intisan, ya, ucapan yang keluar dari lisan kita mengatakan amanah kami beriman ya Allah yang kedua adalah tasdifun bil jinan. Keyakinan yang ada dalam hati. Ini akidah. Dan yang ketiga, ya, wa'amal bil azkar dan yang dibuktikan dengan amal, dengan kerja oleh anggota badan kita atau fisik kita. Itulah akidah yang benar. Sehingga ketika kita mengatakan mukminin kita beriman, berarti ya Allah harus meninggalkan percayaan dan korupsi dalam diri kita. Kalau seandainya di antara kita itu masih terbiasa bohong, setelah kita mengatakan aman dan akan beriman, kita tidak akan bohong. Dan seluruh aspek kehidupan, apakah dalam politik, budaya, ekonomi, sehingga tidak ada lagi orang mengatakan kalau jadi politisi harus bohong. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak ada dalam Quran dan Sunnah boleh bohong. Kalau kita beriman betul-betul berarti kita harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Contoh, dulu orang-orang sebelum masuk Islam atau sudah masuk Islam tetapi belum Ditarbiah dengan tarbiah keimanan yang mendalam. sebagai mereka menjadi peminum. Begitu sudah turun ayat tentang larangan peminum, yaitu minuman keras kita kalau kau jual baik. Kemudian ditutup oleh firman Allah Taala, maka berhentilah kamu. Seluruh sahabat Nabi berhenti dari kebiasaan buruk yang bernama minuman keras. Sekarang yang kita tahu, undang-undang sudah dibikin, dilarang menjadi ahli hisab di tempat yang umum. Tetapi masuk saja menjadi ahli hisab. Mungkin yang bikin undang-undang pun tidak pasti menjadi ahli hisab. Padahal tahu bahaya Lima ada. Karena perubahan itu tidak cukup dengan undang-undang. Meskipun undang-undang penting. Tapi perubahan adalah dari dalam hati kita yang sangat mendalam. Dan itu yang bisa merubahnya adalah akidah. Saudaraku yang saya cinta karena ya Allah, mari kita buktikan, ya, tadi sudah kita sampaikan ini Fadina, manusia-manusia yang dulunya jahiliyah, begitu sudah mempunyai akidah yang benar, mempunyai keimanan yang benar, bukan sekedar reformasi. Yang terjadi adalah revolusi dalam ini. Kita mulai dari sahar Fir'aun. Saharaku Fir'aun menumbuhkan sihirnya Fir'aun. Mereka diperintahkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat oleh Allah tongkat yang bisa berubah menjadi menjadi perang. Apa kata tentang sihir Fir'aun? Aina lana la ajra in kunna nahnu ghalibin. Apakah kami akan mendapatkan gaji yang besar? Wahai manusia Fir'aun, kalau kami keabsahannya. Artinya, tukang sihirnya Firman sebelum beriman. Hidupnya adalah pragmatis, tidak jauh dari sebagai manusia di zaman sekarang. Yang keperlihatannya kepada kepentingan. Apakah materi, uang, atau bangsa kedudukan yang sudah begitu membudaya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang ibadah Allah kita tidak boleh kurang apanya, bukan ya, sihirnya Fir'aun. Manusia terangkat seluruh dunia. Manusia yang paling berani menentang Allah. Tidak tidak mengingkari Allah, tapi berani menandingi Allah. Mengatakan, ada hukumul Allah Saya Tuhan kamu yang hati Tetapi yang ibadah Ketika keimanan sudah masuk di dalam hati bukan fikirnya Fir'aun yang adalah nabi birabbina. Kami beriman pada waktu kami tujuannya lihat Fir'aun agar Allah mengampuni kami. Sudah diancam oleh Fir'aun akan dibunuh, akan disalib ya. tangannya, kakinya. Tetapi ya ibadallah tetap mereka beriman. perubahan total dari orang yang hidupnya pragmatis, yang sujudan masalah menyembah kepentingan, sampai berani menghadapi orang yang akan membayar dia lagi Dan dia tahu bahwa resikonya mati, dihukum mati oleh rajanya. Tetapi itu tidak berubah. Ya ibadah Allah, liman al-aqidah. Karena akidah, karena keimanan, lebih mahal daripada dunia yang Inilah yang saudara, kenapa harus kita angkat tema Quran seperti ini. Karena kita hidup ya ibadah di zaman di mana fitnah, uang, hawa nafsu, kekuasaan lebih dominan daripada iman, lebih dominan daripada apa sehingga pilihan-pilihan itu yang yang yang tidak keimanan dan kebenaran tetapi yang dilakukan kita hidup di zaman di mana standar itu adalah kepentingan standarnya itu saya dapat apa anak saya dapat apa istri saya dapat apa Partai saya dapat apa bukan bagaimana kita segala melihat ini tentang ya, kekasih di Allah. yang kedua saudara yang saya cintai karena Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu jahiliyah dan Umar bin Khattab? Saudara Umar bin ketika masih jahiliyah, dia menyembah kue, menyembah halwa, halwa itu semacam permen siapa itu kalau pergi ke Saudi itu halabia banyak permen disebar. Begitu disebar dan beliau lapar dimakan itu yang disebar itu. Bayangkan jahiliyah yang seperti Tuhannya di mana? Itu bukan. Belum lagi juga ketika anak perempuan masih kecil lagi bermain tebu, kemudian bermain tebu itu kena jenggotnya bukan. Anak itu langsung dikubur hidup dulu di tebu Kurang banyak Tuhan ketika kejadian. Begitu masuk Islam ya Allah. Sebelum mendengar bahwasanya ada orang yang bernama Muhammad katanya menjadi nabi beliau tidak beriman beliau menentang dan tidak menentang tapi mengancam Tuhan yang umat maka nabi mau dibunuh ketika nabi mau dibunuh ya ibadah Allah di tengah perjalanan bertemu dengan temannya ya Umar ila ayah mau kemana kamu ya Umar saya akan bunuh Muhammad temannya ya ya, menyindir dengan kecil ya yang benar saja kamu Muhammad adik kamu ipar kamu sudah menjadi pengikut Muhammad maka Umar langsung mencari adik yang ipannya tidak jadi ya, mencari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bunuh tapi begitu mendengar mereka membaca Al-Quran تفكر سورة أولى أولى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إخوان ويا أخواني عباد الله dari rumah berniat membunuh berubah total bukan sekedar jadi membunuh beliau beriman Islam dan ketika sudah beriman jahiliyah yang dulu dia lakukan dikubur dalam-dalam dan dirubah menjadi manusia baru Jadi akidah Quran yang kita Allah bukan sekedar mereformasi, bahkan merevolusi, menjadikan insan sakaannahu insanun jadi seolah-olah menjadi manusia baru yang tidak ada sebelumnya. Dari kegagalan membunuh anaknya, memakan buahnya, berubah menjadi keadilan umat yang sudah kita saksikan dalam sejarah Islam Beliau mengatakan saking adilnya, jangankan berbuat dolim kepada manusia, jangankan berbuat dolim pada dari berbuat dolim, jangankan kepada manusia, sampai kepada pohon, belum juga kepada binatang. Dalam masalah yang dikatakan, atau hadis hukum yang dikatakan, Laukanan suatu saat ada seorang perempuan bernyanyi, Kalaulah saya tidak takut kepada Allah, niscaya ranjang saya, kehidupan saya akan bergerak. Kisahnya perempuan tadi lagi ditinggal suaminya berjihad di jalan Allah. Berjihad, perang di jalan Allah. Kemudian dia sudah sekian hari, sekian bulan, namanya manusia, perempuan laki-laki semua yang sama membutuhkan kebutuhan biologisnya. Sampai benar bersandung seperti tadi itu. Kalau seandainya saya tidak tahu Allah, diri yang di di ranjang ini bergerak, artinya mau berbuat zina. Karena tidak tahan tinggal suami berlama Begitu mendengar seperti itu, tidak menunggu rapat kabinet itu rumah Bapak Ibu langsung saja tanya pada anaknya Hafsa radhiyallahu anha, "Ya Hafsa perempuan itu sebenarnya ditinggal suaminya paling lama berapa bulan?" Dia bisa katakan. Dalam riwayat dikatakan 6 bulan, ada yang kata 3 bulan. Maka setelah itu Umar bin Khattab sebagai kepala negara tidak pernah mengirimkan pasukannya lebih daripada 6 bulan. Kata Subhanallah, Umar radhiyallahu anha pertanyaan menjadi apa yang menjadi kekuatan bisa berubah seperti itu terjadi revolusi itu seperti itu jawabnya lagi-lagi al-akidah akidah saudara sekalian akidah cuma saya akidah yang dipelajari di dunia dari ini, bukan akidah Quran bukan akidah hadis nagawi tapi akidah berdasar di antara ahli ilmu kalam atau tinggi, para filosof, para ahli teologi, sehingga tidak ukuran orang yang belajar akidah yang semester bahkan sampai S2, S3 tidak ukuran akidah yang kuat karena ketika belajar akidah bukan seperti akidah yang diajarkan Rasulullah SAW yang diajarkan Al-Quran terakhir sekali Contoh yang terakhir adalah Al-Musta, di surat perempuan. Kita bagian tahu bagaimana kita Musta. Musta ketika punya saudara laki-laki meninggal, beliau itu orang Cina. Mutur keliling ke dunia manapun menangisi kematian saudaranya. Sebagai gambaran tidak menerima Allah dan saudara Allah. Gak pernah. Tapi dia nah, Begitu beliau masuk Islam, jadikan saudaranya yang kami, Ketika terjadi perang, perang al kau mau ini perang melawan Quraisy, melawan Irak dan itu yang jadi dia. maka beliau malam hari sebelum jadi perang, anaknya, pan anaknya, semua diambil oleh ibunya yang bernama Fatkah tadi. Wahai anakku, empat perintah begini. Berhentilah di jalan Allah. Allah akan berikan semangat kepada kalian. Jangan disiasiakan siakan yang besar terhadap itu. Karena beliau mengimani. Mengimani termasuk mengimani Al-Quran tentang pahala yang sangat tinggi bagi orang yang di jalan Allah yaitu mendapat untuk firdaus sudah kesucian yang benar, bukan kesucian yang sangat sebagai orang. Saudara sekalian, Bahkan dalam yang lain, dalam siapa yang cari jalan Allah untuk berikan syarat untuk keluarganya. Maka anak empat dan empat lima anak tadi menjadi wajiblah hati dan Allah. Dikobarkan sama jidatnya. Sudah apa dalam dalam tarikh, dalam sejarah ini dikisahkan bahwa anak tadi itu seolah-olah ya, kayak pindah, penambah setiap akhir musuh-musuhnya dan akhirnya empat-empatnya gugur di medan jihad. Dan ketika gugur yang ikhlas kepada Allah tidak tidak bersedih. Bahkan beliau mengatakan anak anak alayya bi fadlihi. Segala puji di Allah yang telah memberikan nikmat saya dengan gugurnya anak saya dalam jalan kita Subhanallah. Saudara sebelumnya di kematian saudaranya, tapi kayak ada orang gila di mana-mana menangis merangkul kematian itu bahkan kematian saudaranya. Ini bukan sudah saudara, anak yang dikandungnya yang dilahirkan. Subhanallah. Inilah yang pertama saudara pada kita. Nah, dengan demikian saudara sekalian, saya dan semuanya hidup di zaman di mana fitnah, kita ibadah bahwa begitu hina dari takwa kebohongan lebih dominan daripada kejujuran. Tidak punya malu lebih dominan daripada sifat malu. Marilah yang kita tapi hanya ada orang kita dan lain untuk menjalin bangsa yang terbaik ketika kita benar-benar ditakdir oleh Allah kita tidak yang benar, dengan keimanan yang benar, dan Allah seluruh kehidupan dunia ini kalau kita membaca Quran dan Sunnah tidak bisa lepas daripada keimanan dan akidah ya, beberapa minggu yang lalu kita sampaikan bagaimana dampak akidah yang baru dalam dunia ekonomi dan sebagainya kalau kita bisa terapkan dan intinya saudara sekalian kita jangan sampai bosan bosan duduk besar duduk besar mengejar akidah kita agar terjadi reformasi yang benar yaitu reformasi kita adalah perubahan yang lebih baik bukan seperti yang disampaikan dari orang yang penting berubah, yang penting berubah, dan kadang-kadang berubah itu menjadi lebih membahayakan, lebih dulu dalam Islam tidak yang penting berubah. Tapi bagaimana berubah orang yang lebih lain? Dari yang kurang menjadi dari alhamdulillah, dari susah memaafkan orang yang memaafkan orang. Jadi yang dunia tidak tahu mana yang sudah mana yang halal, yang halal. Sekarang hanya yang halal saja. Ketika demikian dari ibadah bercoba akidah atau tafsir akidah ini insya Allah merupakan kultur kehidupan yang masih tetap dan tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus sekali ini yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada masukan atau pertanyaan, silakan kepada Pak yang masih punya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.